Bismillah, Alhamdulillah, amma ba'd. Ikhwatfillah, Barakallahu Fikum, yang berikutnya halaman 33, yaitu Al-Muzakkar wal-Mu'annaf. Isim terbagi menjadi dua ditinjau dari jenisnya, yaitu isim muzakkar dan mu'annaf. Muzakkar adalah mayadullu ala zakarin, kata yang menunjukkan laki-laki. Contohnya Muhammadun, waladun, daftarun, baitun. Adapun mu'anas adalah mayadulu ala unfa. Kata yang menunjukkan perempuan. Contohnya Aisyah, Maryam, Saburah, dan lain sebagainya. Kemudian anwa'u tanif. Macam-macam bentuk isim mu'anas. Ada delapan bentuk. Yang pertama, maka na'alaman alaman mu'annasan yaitu nama perempuan. Contohnya Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Ini nama-nama perempuan. Kemudian yang kedua, mafihi ta'un marbutoh. Yaitu kata yang padanya terdapat tak marbutoh, yaitu pada akhirnya. Tak bulat pada akhirnya. Contohnya madrasatun, mimsahatun, sabburatun. Kata-kata ini diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian yang ketiga, mafihi alifut ta'nitsil maksuroh. Itu kata yang padanya terdapat alif ta'nif maksuroh. yaitu pada akhirnya. suro, kubro, yumna. Terus, yang keempat adalah mafihi alifut ta'nitsil mamdudah. Kata yang padanya terdapat alif ta'nif mamdudah. Contohnya saudau, baydau, sofra'u. Kemudian yang kelima adalah maka namu anasan majaziyan. Yaitu isim anas majazi. Yaitu kata-kata yang telah ditetapkan oleh orang-orang Arab bahwa kata tersebut adalah mu'annas. Contohnya syamsun, yadun, ainun, nafsun, dan lain sebagainya. Ini kata-kata ini telah ditetapkan oleh orang Arab bahwa kata tersebut mu'annas. Yang keenam adalah jamak taksir. Jamak taksir atau jamak tidak beraturan. Contohnya rusulun. Mufradnya rasulun. Anbiya'u mufradnya nabiyun. Masajidu mufradnya masjidun. Jamak taksir masuk pada isim mu'annaf. Kemudian yang ketujuh adalah huruf. Contohnya huruf ba, huruf fa, huruf jirfi, min, ila, inna, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah asmaul qura, yaitu nama negeri, nama tempat. Contohnya Misro, Mesir, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Ini delapan bentuk yang dimasukkan dalam isim mu'annas. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.